la'anakum tuflihun. Dan zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya Kalau kau ingin beruntung. Caranya adalah yakini semua yang ada hanyalah genggaman Allah, milik Allah, ciptaan Allah, Allah yang punya, Allah yang mengurus. Kita tidak akan pernah takjub hanya kepada bentuk manusianya, tapi takjub kepada yang menciptakannya. Itulah buah tapakur yang membuat hikmah yang besar bagi diri kita. Minimal batin akan menjadi penuh kekaguman kepada Allah. Penuh ketentraman dalam hidup ini. Insya Allah. Buah dari orang bisa bertafakur adalah mengenal Allah. Makin mengenal, makin yakin, makin tentram. Karena ala bidikrillah tatmainnul qulub. Camkan hati ini hanya akan tentram dengan ketentraman yang sah dan hakiki kalau ingat yakin kepada Allah. Punya kelebihan, dia tidak akan jadi sombong. Dia bercermin semua kelebihan dia, kecantikan, rupa tubuh Allah. Tidak ada jalan bagi kita untuk sombong dengan kelebihan yang ada punya kekurangan, tidak akan minder. Apa yang kurang? Eh? Tidak pernah ada yang cacat buatan Allah. Tidak pernah ada yang gagal. Tidak pernah ada yang kurang. Semuanya sempurna. Kok tangannya kecil sebelah? Apa yang salah dari tangan kecil sebelah kalau kecil ini menjadi perlindungan dari Allah? Kenapa kok ini tubuhnya ada yang cacat? cacat di dunia tapi perlindungan dari oleh Allah dari ujub ria takabur atau dia dijadikan contoh oleh Allah bagaimana orang yang punya kekurangan bisa dekat dengan Allah dibanding dengan orang yang punya kelebihan orang yang yakin tubuh milik Allah tidak ada kecewa hidup cuma sebentar untuk kecewa terlalu sebentar mungkin kekurangan versi kita inilah perlindungan dari Allah penjagaan dari Allah. Dia berbaik sangka. Melihat orang lain tidak ada kesempatan untuk menghina. Apa yang bisa kita hina? Sedang semuanya adalah ciptaan Allah. Menghina gambar yang jelek berarti menghina penggambarnya. Menghina makhluk yang kita anggap jelek berarti menghina Allah yang menciptakannya. Maka orang-orang yang berhasil tafakur dengan baik terpelihara lisannya dari merendahkan, menghina, mencaci siapapun juga. Luar biasa. Dia akan takjub bahkan termasuk maaf kepada anjing buduk sekalipun dia akan takjub. Maha suci Allah yang memperlihatkan anjing yang begitu kotor dan busuk. Tetapi saya diberikan kulit yang halus. Dia bisa menangis, bukannya jijik kepada anjing tetapi malah diingatkan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dirasakannya. Tidak ada pikiran buruk, tidak ada kecuali semua berdampak membuat dia makin bersyukur, makin ridho, makin lapang hati ini karena dia berhasil menemukan Allah di balik yang dia lihat. Termasuk lalu lintas rizki. Dia mengerti mengapa dia sakit. Karena dia Allah takdirkan sakit supaya bersilaturahmi, supaya mendapatkan rasa syukur terhadap sehat, supaya bisa merasakan bagaimana perjuangan orang lain yang membantu kita. Jauh lebih luas dan lebih lebar daripada sekedar sakit. Itulah orang-orang yang menyelami samudra tapakur dia akan menikmati hidup lebih daripada kenikmatan sekedar duniawi belaka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang Maha Agung, wahai yang Maha menatap dan Maha mendengar, singkapkan tirai hati kami ya Allah sehingga setiap kami menatap apapun hanya Engkau yang kami yang kami kagumi hanya kepadamu ketakjuban ini. Jadikan apa yang kami dengar membuat kami semakin terpesona kepadamu. Jadikan setiap apa yang kami rasa membuat kami semakin kagum kepadamu. Ya Allah, jadikan segala yang terjadi membuat kami semakin mengenalmu. Semakin merasakan kedahsyatan dan keagunganmu. Semakin merasakan kedekatan denganmu Jadikan apapun yang kami rasakan membuat hanya engkau yang ada di hati ini. Ya Allah jangan biarkan silau dunia memperdaya dan membutakan hati kami. Kami rindu bisa mengenalmu dengan baik ya Allah. Kami rindu bisa merasakan indahnya mencintaimu. Dan kami mohon golongkan kami menjadi orang yang selalu merindukan perjumpaan denganmu. Ya Allah betapapun hina dan nistanya diri kami Izinkanlah kami menjadi hamba-hamba yang telah tidak yang tidak pernah bisa melupakanmu ya Allah Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwas abda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Pemirsa yang budiman, andai kata melihat perjumpaan ini lewat televisi, maka ketahuilah bisa menatap hanyalah karunia Allah. Syukurilah pertemuan ini dengan mengamalkan ilmu yang manfaat dan menyampaikan kepada saudara kita lainnya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.